Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak jangan kalah semangat sama ibu-ibu. Ini masih muda. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tok wadah cacing beli wedak di ujung berung. Kalau kena cara ricing budakna di jurung-jurung. Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da A'udhu billahi sami'il alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul azim amma ba'd Bertemu di satu tempat yang indah Cilencak Nanti setelah beres pengajian lalayaran Naik perahu biar endah. Mengenang 30 tahun yang lalu dengan sang mantan pacar alias istri. Diam ini 17 tahun ke gigir, ke pinggir. Itu anak-anak yang masih anak-anak diam. Saya ngomong pada yang sudah anakan. Ya. Baik. Kita sekarang akan bicara tentang pemimpin dan perubahan sosial. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas akhirnya. Jadi masyarakat itu seperti halnya manusia. Ada proses kelahirannya, pertumbuhannya, dan kematiannya. Tapi pertumbuhan dan kematian masyarakat tergantung pada pemimpinnya. Oleh karenanya maka pemimpin menjadi persoalan pokok dalam ajaran Islam. Tadi Mas Agung sudah mengutip satu dalil. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Pertanyaannya siapa pemimpin? Apa pemimpin maknanya dalam Islam? Pasti semua orang akan merujuk pertama pada hadis Rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu adalah pemimpin. Maka setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Lalu muncul dalam benak kita pemimpin itu seolah-olah ada seorang manusia yang seperti raja di raja Seseorang punya kekuasaan yang hebat dan terhormat yang titahnya tidak boleh dibantah, yang aturannya tidak boleh dilanggar, yang kemudian pasti benar. Padahal kalau kita merujuk pada arti daripada ro'in, ro'in itu pemimpin, yang disebut tadi pemimpin arti asalnya adalah penggembala. Jadi dalam bahasa Sunda itu budak angon pemimpin itu. Budak angon, dengar pemimpin itu budak angon Budak Angon itu kerjanya apa? Menjaga kambing, menjaga sapinya, menjaga kerbaunya supaya dia tidak salah arah. Menjaga, dia menjaganya dari kecil sampai bertumbuh besar. Menjaga makanannya agar makan makanan yang sehat. Menjaga si kambing itu agar tidak salah arahnya. Maka itulah yang disebut ro'in. Jadi maaf ya Pak Bupati, Pak Gubernur, penggembala budak angon. Ini Pak Bupati Bandung dengan Bupati Purwakarta budak angon ini. Jadi harus tahu apa fungsi tukang angon. Yuk kita lanjutkan. Ro'ayah itu diartikan sebagai ro'ayah. Bahasa Indonesianya jadi kata rakyat. Itu ro'ayah. Ro'ayah itu apa? Gembalaan. Yang namanya kambing, kalau gak diarahkan kerjanya apa? Hardolin. Maaf yang tengah jangan diterjemahkan. Kerjanya cuma begitu. Makannya juga tidak beraturan. Jalannya tidak beraturan. Makanya gembalaan butuh yang menggembala. Jadi pada hadis ini seorang gemba apa gembalaan harus tunduk pada penggembalanya, tapi tidak berarti si penggembala itu sewenang-wenang. Ngangon dalam bahasa Sunda, menggembala itu artinya apa? Membiarkan gembalaannya berjalan kemana saja, tetapi sekaligus mengarahkan. Jangan sampai salah tujuan. Menuntunnya tanpa paksaan. Jadi seharusnya seorang pemimpin hadir di masyarakat bukan badannya saja, tapi bagaimana dia melihat masyarakatnya mengawasi masyarakatnya karena seorang gembala akan dilihat hebat dan tidaknya bagaimana kambingnya kalau kambingnya kurus berarti jelek gembalanya kalau kambingnya tidak sehat berarti jelek menggembalakannya jadi seorang penggembala itu akan dilihat bagaimana gembalaannya lintuh atau pegung wae Pemimpin adil sebagai penggembala. Dia harus meneliti, melihat rakyatnya. Ada di tengah-tengah rakyat, bukan sekedar jasadnya. Tapi bagaimana memastikan rakyatnya bisa hidup layak. Rakyatnya bisa makan, rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Sekali-kali boleh pemimpin itu seperti gembala naik kerbau sambil nyuling. Suling bambu sayup sayup bagaikan peluru rindu tukang angon siapa dia gerangan yang meniupnya itu lagu berasu dalam jiwaku begitu boleh nyuling toto lewat toto lenyang anu peot dijaga boleh indah naik kerbau tetapi tetap matanya tidak meleng, matanya mengawasi apakah gembalaannya itu salah jalan atau tidak, menuntunnya supaya gembalanya itu berlari berjalan di rumput-rumput yang indah yang ketika dimakan menjadikan dia menjadi kokoh, dia menjadi kuat, dia menjadi hebat. Ada lagi pemimpin nanti dimaknai sebagai khalifah. Nah ini, kalau dimaknai sebagai khalifah juga kadang-kadang disalah artikan. Khalifah itu di, dianggap sebagai raja di raja yang berhak menentukan orang itu nyawanya ada atau tidak. Yang berhak menentukan kebenaran orang lain salah dia yang benar. Ini salah lagi. Kalau mau tahu khalifah bagaimana maknanya, nanti pada segmen selanjutnya apa mana khalifah. Masya Karena Mas Agung sudah mengeberi isyarat, saya harus berhenti. <laughs> baik, tapi sebelumnya saya sangat kagum dengan acara ini sekarang ini dikemas dengan demikian baik. Dan ternyata Bupati Purwakarta, Bupati Bandung ini mubalik-mubalik ternyata. Dan dari paparan-paparannya melalui narasi-narasinya kita di, diingatkan betapa pemimpin itu harus seperti itu. Bayangkan kita rindu pemimpin-pemimpin yang adil untuk masyarakatnya. Ya kan yang tadi khalifah dimaknai sebagai raja di raja. Makanya khalifah bebas aja nyembeli orang. Ya, saya adalah khalifah negara ISIS. Bebas aja menyembeli orang, enak aja. Khalifah itu orang yang berada di belakang hukum Allah. Hukum Allah itu yang didasarkan pada Rahman Rahim. Pemimpin itu harus berdasarkan keputusannya pada Rahman Rahimnya Allah. Dengarkan kusia. Keluar ta Bandung nata. Dengarkan begitu. Khalifah juga kalau bahasa asalnya kan di belakang. Khalifah itu hal apa di belakang. Ada yang menyebut khalifah itu adalah pengganti. Karena yang mengganti memang ada di belakang yang digantikan. Artinya khalifah sama dengan penggembala garoin tadi. Harus berada di belakang ternaknya. Memastikan apakah semuanya lengkap. Memastikan apakah semuanya makan atau tidak. Jadi pemimpin juga harus seperti itu. Makanya tadi jalannya, ya insya Allah jalannya sudah mulai bagus-bagus di Bandung nih. Karena seorang Bandung. Gitu. Tapi kalau dulu jalannya jelek, alhamdulillah. Suka ingat sama Allah kalau dulu mah. Naik motor jalan jelek cetruk, Allahu Akbar kan begitu. Tapi gue suka marah pada bupati. Tapi kebalikannya, kalau jalannya sudah diperbaiki terus terbalik, pada Allahnya jadi lupa, pada bupatinya muji, Pak Bupati, hmm. Pak Bupati, hmm. Maaf, kadang-kadang dengan kakinya, Pak Bupati, hmm. Tapi pada Allah jadi lupa. Buktinya kalau jalannya bagus naik motor gak pakai bismillah. Syah! Tegur nabrak anak-anak orang. Gak berkah tuh jalannya. Makanya tadi kata Pak Bupati Purwakarta, Pak Dedi Mulyadi, bukan hanya sekedar menggembala, tapi mengarahkan gembalaannya supaya pada satu tujuan yang kita sepakati bersama, kebaikan-kebaikan. Kalau bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Oh itu adalah ra'in dan khalifah terbaik. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang selalu berada di tengah orang miskin dan anak yatim. Rasulullah menolak diberi tempat duduk yang di, yang apa yang beda dengan mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan orang-orang yang disebut umatnya sebagai sahabatnya. Bayangkan umatnya gembalaannya disebut oleh Rasul sebagai sahabatnya. Tidak ada sekat Cuman anehnya sekarang Rasul itu mencoba menghilangkan kasta. Turun Rasul tidak membedakan manusia dari sisi apapun. Kecuali ketakwaannya. Sekarang suka ada orang yang nyelolong tiba-tiba ngomong, saya adalah darah biru. Saya adalah turunan. Saya ini adalah kakek saya ini orang soleh. Ya kakek lu soleh, lu soleh kagak. Ini jangan salah kaprah dong. Orang dibedakan oleh Rasul itu dengan apanya ketakwaannya. Seorang Bilal bin Robah didudukan dengan bangsawan, padahal dia mantan budak belia. Seorang Zaid bin Harithah, anak muda, diangkat sebagai panglima perang. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi tadi dituntun ke arah yang baik, yang lebih baik Jangan kata Mas Agung tadi Orang mau maju, pada kemajuan itu harus diidentikan dengan apa? Kalau mau disebut modern itu, kaidahnya adalah an-nahbah wa taqaddum. Itu yang benar. Dia bangkit, dia maju. Bangkit dari keterpurukan, maju dari keterbelakangan. Modern itu bukan dimanai yang tadinya pakai jilbab terus kemudian muka orat, bukan. Oh, itu mah kamu seupai itu pakai jilbab. Siapa bilang kamu seupai? Orang yang ngerti peradabannya pakai jilbab itu. Dia ngerti harga dirinya. Dia tahu yang namanya barang loak itu dibuka. Bisa dicoba sebelum di, sebelum dibeli. Yang dijual 2000 perak. 2000 perak. Yang ada diskonnya, for sale diskon 50%. Itu ada. Tapi yang namanya barang mahal, barang mahal itu ditutup, nggak bisa dicoba sebelum dibeli. hey, mau jadi barang mahal, barang murah Mau berubah jadi barang mahal nggak? Tutup oratnya, Jangan ada yang mau coba sebelum dibeli. Itu baru barang mahal.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 Oh masa, terima kasih bukan terima gaji. Nah, itu modern. An-nahdoh wa taqaddum. Nah, sekarang Pemimpin harus menjadi khalifah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin harus menjadi ra'in, penggembala seperti Rasulullah sallallahu alaihi melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan, memajukan rakyatnya, menjaga rakyatnya, mengembangkan rakyatnya, menjaga rakyatnya dari keterpurukan ketertindasan. Ya urusan sang BBM kayak yoyo nggak apa-apalah. Yang penting ada buat belinya. Mudah-mudahan pemimpin makin peka, jangan nganggap rakyat ini kambing congek. Jangan apa rakyat nah, ini tidak ngerti apa-apa. Jangan nganggap rakyat ini orang tuli yang harus teriak-teriak padanya kalau menyatakan pendapat. Karena teriak mungkin karena ngomong biasa nggak kedengaran, maka teriak demo. Rakyat ini bukan sapi perah yang hanya diambil manfaatnya, kemudian tidak diperhatikan kesejahteraannya. Betul nggak? Betul nggak? Mudah-mudahan ini menjadi menjadi peringatan buat kita semuanya. Minimal pemimpin untuk diri kita. Karena roh ini itu juga memimpin diri. Minimal juga kita memimpin apa yang memimpin dari diri kita? Kekambingan kita. Makanya mungkin itu yang dasar Idul Adha menyembelih kambing. Itu untuk menyembelih kekambingan kita, kekerbauan kita, kesapian kita, keserakahan kita. Supaya kita terlahir jadi manusia-manusia yang mampu memimpin diri. Apalagi mampu memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bu, kita lanjutkan. Terus, Bu, terus terus terus terus emangnya tukang parkir terus terus baik salah satu istilah yang diberikan pada pemimpin juga ada yang disebut imam imam itu asal katanya dari amma ya ummu nah, artinya adalah menuju menumpu atau meneladani awas menuju, menumpu, meneladani. Pemimpin harus jadi tujuan, harus punya sifat um. Kalau um itu, um itu ada ibu, harus punya sifat keibuan. Nah, kalau ngomong tentang Rasulullah masih bisa keteladanan. Pemimpin itu harus jadi ibu. Pemimpin itu rakyatnya banyak dengan berbagai macam keinginan, dengan berbagai macam keluhan. Bagaimana seorang ibu bijaksana membimbing anaknya yang delapan, yang satu rada goreng ada, yang satu rajin kerja, tapi susah makan. Yang satu makannya rajin tapi tidak pernah gawe. Itu puyeng itu. Tapi bagaimana ibu dengan kebijaksanaannya? Tetap saja orang yang anak-anak jadi tujuan. Apa yang dituju? Ibunya. Dicarekan ku bapaknya datang ke inung no mau tujuk bapak. Apalagi yang lain. Begitulah seorang pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bicara keteladanan. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul datang seorang pada bulan Ramadan. Dia menyatakan saya tidur dengan dengan wanita ya Rasul dan istri saya pada siang hari bagaimana ya Allah ya Rasul bagaimana Rasul tidak marah tidak ada caci maki kata Rasul puasalah engkau dua bulan boro-boro dua bulan Rasul sama sebulan juga repot nih kurma berikan pada orang yang paling miskin di, di, di, di sekitarmu ya Rasul tidak ada yang paling miskin saya yang paling miskin ya udah sini kormanya kamu jangan lakukan lagi Rasul melindungi melindunginya. Rasul mengarahkannya. Jangan kau lakukan lagi kesalahanmu pada bulan Ramadan. Begitu hebat. Bagaimana sejarah Rasul yang kita semua sudah tahu. Seorang Yahudi yang mencaci maki beliau. Disisiri tiap, tiap hari oleh beliau. Disuapi oleh beliau tiap hari. Subhanallah. Pada sambil disuapi Rasul. Si Yahudi itu ngomong. Kamu tahu nggak Muhammad? Iya, emang kenapa? Awas, kalau kamu dekat dengan dia, kenal sama dia, jauhi dia. Dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begitu, begini. Wah, segala macam. Cerita kejelekan Rasul. Padahal yang sedang nyuapinya adalah Rasul. Kita sudah begitu belum? Nah, sekarang kita belajar. Karena pemimpin adalah jadi tauladan. Rasulullah sebelum hijrah, beliau hijrah duluan. Rasulullah sebelum sholat, beliau sholat duluan. Setelah itu beliau bersabda, Sallu kamaro aitumuni usalli. Salat engkau sebagaimana engkau melihatku salat. Begitulah keteladanan pemimpin. Bu. Bu. Jadi nggak usah banyak teriak-teriak program lah aja lah. Sekarang rakyat tuh udah nggak butuh program yang diterakin. Ceritanya tentang anu anu anu rakyat betul butuh nanaon. Heh. Rakyat penuh penting beas turun. Sembako turun. BBM turun. Bener tak? Programnya sabrek-abrek. BBM nah. Sembako. Telur. Kolor. Be, kolornya naik turun. Oh, itu mah tidak tidak tidak tidak tahu menolak. terserah, terserah saja. Begitu pemimpin itu. Orang yang memimpin seperti itu, orang yang sudah bisa menerapkan keadilan. Dalam soal hadith Allah sebutkan, aku telah mengutus sesungguh-sungguh aku telah menutus Rasulullah sebagai pembawa apa? Sebagai membawa kebenaran-kebenaran, saksi akan kebenaran-kebenaran itu dan kata Allah, wa angzana ma'ahumul kitab wal mizan. Aku juga menurunkan Alkitab dan Al-Mizan untuk apa? Liya'uman nas Bilqis supaya Rasulullah dengan mizannya, dengan ke, dengan kitabnya menegakkan keadilan. Ada dua. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Mizan. Rasulullah mengajarkan Alkitab, Al-Quran supaya manusia kembali pada Allah, ngerti tujuan hidupnya. Sekaligus Rasulullah membawa al-mizan. Apa al-mizan? Timbangan, takaran. Agar apa? Takaran, timbangan itu menegakkan keadilan kepada umat-umatnya. Bu, bu, angkatan perang dikirim, udah tahu Rasul mah, laki mah cowok mah pasti daya tahannya sekian bulan dipanggil setiap bulan sekali diganti pasukan perangnya kenapa karena si penjahat apa si perang itu yang berperang itu ingat juga harus ingat pada istri dan anaknya Rasul betapa hebat membuat keadilan ke semua ranah kehidupan sehingga tidak ada lagi yang harus dijadikan panutan oleh pemimpin kita kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan seperti orang jangan kasar orang kafir Michael Hart menempatkan Rasulullah sebagai urutan pertama dari satu tokoh yang ditulisnya yang berpengaruh berpengaruh paling berpengaruh di dunia ini mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang melakukan perubahan untuk masyarakat Masya Allah pemirsa dirahmati Allah orang tidak beriman pun mengakui Rasulullah adalah contoh pemimpin konkret yang sukses merubah cara berpikir dan merubah kehidupan ini nah baik pemirsa demikian dan nusaku untuk kesempatan kali ini dan jangan lewatkan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Hijab Stories yang akan menghadirkan Arzeti Bilbina yang akan menghadirkan juga Ustadz Holil Nafis kemudian nanti akan dilanjutkan dengan program Asmaul Husna bersama Ustadz Jum Harudin. Saya Agung Izzulat dan pendukung acara ini Damai Saku dan Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Untuk pengakhir ini saya hanya ingin mengingatkan pada warga Bandung khususnya bahwa kepemimpinan itu juga harus satu kesatuan dengan cita-cita pemimpin dengan rakyatnya. Bagaimana rakyat punya keinginan, pemimpin keinginan baik, kemudian matching disatukan. Maka di Bandung ada disebut sabi lulungan. Nah, supaya lebih diingat lagi sabi lulungan itu apa-apa. Singkat saja. Sabi lulungan merupakan spirit pembangunan untuk rakyat Kabupaten Bandung. Di mana sabi lulungan itu membina nilai lama yang baik, menggali nilai baru yang lebih baik bersama Sabilungan pasti bisa. Nah, terima kasih. Ya, ya. Perbedaan kita kelola sebagai satu kekuatan. Saya dengan Mas Jiwo beda. Puncak kata orang Bogor adalah tanjakan, kata orang Bandung adalah turunan. Dua-duanya benar. Yang penting jangan ribut gara-gara beda memilih puncak. Begitu saja. Nah, yang penting mari kita berdoa mudah-mudahan dari Indonesia ini lahir pemimpin-pemimpin yang mau memperlakukan perubahan-perubahan yang signifikan untuk kemajuan Indonesia hari esok lebih elok, lusa lebih cerah dan masa mendatang lebih cemerlang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة